السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Kisah tentang Maidah jamuan langit Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk puasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Isa mengatakan Allah menjanjikan bagi siapa yang puasa 30 hari permintaannya dikabulkan oleh Allah. Karena itu menjadi ganjarannya bagi yang melakukan puasa 30 hari. Mereka melaksanakan puasa. Setelah genap 30 hari mereka menyatakan Ya muallim al khair Wahai guru kami Nabi Isa Anda berkata ada pahala Khusus bagi yang melaksanakan puasa 30 hari ini Kami sudah melaksanakan Dan semua permintaan kami akan diberikan oleh Allah Yang kami harapkan sekarang apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjamu kami dengan menurunkan makanan dari langit dalam riwayat yang lain Nabi Isa ketika mendengarkan itu Nabi Isa tidak senang Nabi Isa khawatir karena biasanya kalau sudah ada tanda besar dari Allah turun bagi yang mengkufuri setelahnya akan diadab-adab yang keras adab yang dahsyat bagaimana Nabi Soleh dipaksa untuk mengeluarkan mukjizat keluar ontah daripada batu tapi mengkufuri akhirnya mereka diadab begitupun tanda-tanda yang lainnya Nabi Isa menasihatkan eh kamu semuanya cukuplah kamu nikmati apa yang Allah berikan rezeki di bumi ini kamu juga bisa makan kan daripada rezeki yang Allah berikan di bumi kok minta yang dari langit sih kalau diturunkan dari langit Allah maha bisa cuma itu akan menjadi satu mujizah loh ya karena itu bukan hal yang biasa biasa bagi makhluk dan perlu kamu ambil satu pelajaran umat-umat dahulu mendapatkan adab daripada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka mendapatkan tanda kebesaran Allah mukjizat daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada nabi mereka yang mereka minta-minta tapi mereka mengkufuri setelah itu dan ini bahaya loh bagi kamu jangan main-main jangan dieksperimen Tuhan jangan dicoba-coba begini maka mereka tetap menolak Nabi Isa kata dia kami kepingin hati kami tenang kami kepingin makan dari makanan langit yang bukan ada di bumi sehingga kami betul-betul semakin mantap imannya kepada anda sebagai Rasul Sehingga kami mantap bahwa Anda ini adalah nabi beneran dari Allah. Karena sudah nggak ada jalan yang lain, udah diingatkan sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa membuka pakaiannya, pakai pakaian ibadah khusus, masuk dalam khalwahnya, lama sholat, setelah itu Nabi Isa keluar kepada mereka. Kemudian Nabi Isa menghadap kiblat. Waktu itu kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian berdiri menaruh tangannya seperti orang sholat begitu, ada di dada, merundukkan kepalanya, menangis kepada Allah menangis menangis sampai membasahi jenggot dan bahkan air mata beliau membasahi bumi sambil menyatakan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin Ya Allah Tuhan kami Turunkanlah kepada kami jamuan dari langit Akan menjadi itu Hari kebahagiaan Hari yang kita kenang Bagi orang di awal kami maupun yang generasi setelah kami Dan menjadi tanda atas kebesaran darimu Berilah rizki kami ya Allah engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki maka dengan dikawal dua awan di tengah-tengah awan itu ada seprah merah kemudian ada jamuan yang tertutup turun mereka semuanya melihat itu turun dari atas sampai ada di bumi Kemudian Nabi Isa terus menangis karena khawatir syarat-syarat yang akan diberikan mukjizat yang besar tadi itu jika tidak dipenuhi syarat-syarat tadi itu oleh kaumnya maka mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sambil menangis dan memohon doa Allahumma ja'alha rahmah Ya Allah jadikan ini kejadian adalah sebagai rahmat ilahi la taj'alha adaban Ya Allah jangan engkau jadikan kejadian ini akan menjadi satu adab ilahi kam min ajib ajibatin sa'altuka fa'ataitani Ya Allah berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menakjubkan yang aku mohonkan engkau memberi kepadaku. Ilahi ij'alna laka syakirin. Ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang syukur kepadamu. Ilahi a'udhu bika antakuna anzaltaha ghadaban wa wajara, jazaa'a ghadaban. Ya Allah aku Berlindung ya Allah Engkau menurunkan ini Aku berlindung jangan sampai engkau murka kepada kami ya Allah Ilahi ij'alha salamah wa afiyah Wa taj'alha fitnah wa mutlah Jadikan ya Allah turunnya jamuan langit ini Menjadi keselamatan dan afiyah Jangan engkau jadikan sebagai fitnah dan adab Sampai akhirnya Sufrah tadi itu turun ada di bumi luar biasa semerbak harum kemudian baunya luar biasa nikmat Nabi Isa dan semua hawariyin sujud kepada Allah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mengabulkan permintaannya adapun orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi Isa ketika melihat kejadian itu semakin benci kepada Nabi Isa mereka meninggalkan Nabi Isa dengan perasaan kebencian yang sangat luar biasa Nabi Isa bersama Hawari murid-murid khususnya dan juga umatnya saat itu duduk mengitari sufroh jamuan tadi itu tetapi jamuan tadi itu masih tertutup maka Nabi Isa menyatakan, siapakah yang mau membuka? Yang membuka ini hendaknya menjadi orang yang paling jujur. Yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. Dan yang paling siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyatakan, "Wahai Nabi Isa, Tidak ada yang lebih hebat daripada kamu di antara kami. Anda. Kemudian Nabi Isa membersihkan badan lagi, sholat lagi. Lama sholatnya, akhirnya Nabi Isa keluar dan Nabi Isa ya, membuka itu setelah dia memohon kepada Allah keselamatan dan menangis dan akhirnya dibuka Nabi Isa menyatakan bismillah khair khair razikin dengan menyebut nama Allah. Allah adalah sebaik pemberi rezeki. Subhanallah dibuka. Ternyata di situ ada satu ikan yang sangat besar. Ikan yang tidak ada tulangnya sama sekali. Kemudian di samping-sampingnya ada di situ bermacam-macam uh, eh khudrawat sayur mayur kemudian juga ada di situ juga disediakan beberapa roti ada buah-buahan Nabi, Nabi Isa menyatakan silahkan kamu makan maka ada di antara mereka di antara hawari di antara hawari di antara murid-murid khusus Nabi Isa yang bernama Syam'un dia berkata Wahai Nabi Allah Aku tanya ini makanan surga atau makanan dunia Bani Israel ini orangnya kritis Tapi kritis juga dalam urusan agama Sebenarnya nggak bagus Kalau urusan agama itu taslim, pasrah sebenarnya Nanti akan kita bahas Maka Nabi Isa menegur Loh Kenapa kamu tidak ambil ibroh, nggak ambil kesimpulan daripada kejadian ini bahwa ini tentang kebesaran Tuhan kamu? Kok kamu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan? Seharusnya kamu semakin yakin dan syukur kepada Tuhan kamu. Diam sambil menyatakan, aku tanya bukan untuk itu, tapi aku untuk pengetahuan kata kita misalnya ya Kata dia, yang kamu saksikan ini bukan makanan surga dan bukan makanan dunia, tapi Allah memerintahkan. Ada di atas, jadilah kamu makanan, maka terjadi itu makanan. Ini adalah bukan makanan yang sudah disediakan kemudian dikirim kepada kamu tapi ini adalah perintah Allah untuk jadi makanan dan jadi makanan walaupun itu bukan di lautan, di bumi maupun di surga. Kemudian Nabi Isa menyatakan Syukurlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah memberikan ini. Ayo, makanlah. Masih ada yang tanya. Bani Israel, Bani Israel ini di luar daripada Hawari mereka tanya Nabi Isa kami kepingin ada tanda-tanda apa dalam makanan ini kata Nabi Isa tidakkah ini menjadikan satu tanda kepada kamu turun dari langit ini makanan bukan jadi tanda kok masih perlu lagi apa yang kamu harapkan wahai kaumku maka Nabi Isa berkata kepada ikan itu ikan itu yang turun itu eh ikan hiduplah kamu ikan itu hidup mereka takut kata Nabi Isa kamu minta untuk ditunjukkan tanda kebesaran Allah sekarang kami tunjukkan kamu takut sekarang jadilah kamu makanan yang bisa kami santap jadi lagi makanan seperti semula itu ikan kemudian Nabi Isa menyatakan aku ini khawatir kalau kamu berbuat demikian terus banyak tanya, banyak nuntut ini akan kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, silakan makan. Maka murid-murid Nabi Isa eh, maka mereka menyatakan wahai ruh Allah Anda dulu yang mulai baru kami. Kata Nabi Isa yang minta yang makan. Kamu kan minta kan? Nabi Isa ini orangnya zuhud, nggak mau makan nikmat. Nabi Isa ini nggak mau. Kamu yang minta makan. Melihat Nabi Isa nggak makan, akhirnya yang saat itu bersama Nabi Isa nggak mau makan semuanya. Kenapa? Karena khawatir, jangan-jangan ini nanti akan jadi adab Allah nanti. Mereka menyesal dengan perbuatan dari itu. Udah, kata Raja. Udah kamu nggak mau makan? Panggil fukara wal masakin. Panggil orang-orang yang sakit-sakit. Panggil mereka semuanya, orang-orang yang lemah. Maka datang semua orang ada di situ dan dikatakan ada 1.500 orang. 1.300 1.300 orang. Ada laki, ada perempuan, mereka datang dan mereka makan. Semuanya kenyang, aneh makanan itu nggak sedikit pun berkurang. Masih utuh. Dan subhanallah, yang sakit setelah makan itu sembuh. Yang fakir setelah makan itu pekerjaannya maju jadi kaya. Sampai akhirnya makanan itu diangkat lagi ke langit. Naik lagi ke atas. Akhirnya murid-murid khusus Nabi Isa betul-betul menyesal atas permintaan dari itu sampai akhir hayat mereka. Malah dalam riwayat yang lain bahwa Turunnya Maidah itu bukan hanya sesekali, berkali-kali. Berkali-kali. Sampai akhirnya mereka dikhususkan bahwa Maidah jamuan itu khusus fuqara wal masakin yang kaya-kaya yang juga makan saat itu merasa dirinya tersisihkan memengaruhi yang miskin-miskin untuk supaya protes kepada Nabi Isa saat itu tidak diturunkan kembali. akhirnya mereka orang-orang yang mengingkari dikatakan oleh Ibnu Abbas orang yang mengingkari atas turun dan Nabi Isa alaihi salam waktu itu menyatakan jangan ada yang nyimpen makan sepuas kamu jangan disimpan ada yang nyimpen Hah? Ada yang nyimpen. Setelah nyimpen, yang nyimpen-nyimpen pagi hari jadi babi semuanya mereka. Hmm? Jadi babi. Na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala mengutip cerita ini dalam Al-Qur'an. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i? Yunazzila. Berkata Al-Hawariyun wahai Isa, apakah Tuhan kamu berkenan menurunkan jamuan daripada langit qalat taqullah in kuntum mu'minin maka Nabi Isa mengingatkan eh eh takutlah kamu kepada Allah jangan minta-minta begitu jika kamu menjadi orang yang beriman maksa qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin Loh kami ini pingin, pingin wahai Nabi Isa, minta ini pingin untuk kami merasakan makanan yang bukan di bumi. Supaya hati kami mantep, iman kami semakin mantep dan kami benar-benar meyakini engkau adalah benar sebagai Nabi dan kami menyaksikan itu. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan di awalina wa akhirina maka Nabi Isa berkata memohon ya Allah turunkan kepada kami jamuan dari langit yang menjadi itu setelah turunnya hari itu akan dijadikan hari yang kami muliakan bagi awal kami maupun akhir kami yakni seluruh Bani Israel maksudnya wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin qala Allah inni munziluha atau munazziluha aku Allah menurunkan itu semuanya alaikum faman yakfur ba'du tapi orang yang mengkafiri setelah turunnya minkum daripada kamu semuanya setelah turun ini ada yang mengkufuri, fa inni u'adzibhu adzaban lau adibhu ahadam minal alamin. Maka aku Allah akan mengadab kepada mereka dengan adab yang tidak didapatkan oleh seluruh alam. Ah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, itu semuanya tetapi Begitulah Bani Israel ternyata mereka mengkhianati dan mencuri, mencuri, eh, mencuri daripada maidah minas tadi itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka pagi hari menjadi babi-babi, ada menjadi kera-kera. Na'udzubillah min Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Amr manusia yang paling keras diadab oleh Allah ada tiga Pertama, al-munafikun, orang munafik. Kedua, orang yang kafir setel dalam masalah jamuan Nabi Isa. Ketiga, Fir'aun dan antek-anteknya. Mereka adalah orang yang sangat keras adabnya nanti di hari kiamat di neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi kejadian itu luar biasa ya. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan pertama. Jangan nyoba-nyoba sama Tuhan. Taslim, pasrah aja sama Allah. Jangan nyoba-nyoba. Tuhan itu bukan di eksperimen. Yakin. Allah itu maha bisa kok. Allah itu maha bisa. Cuma jangan nyoba. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci kalaupun itu terjadi itu merupakan ujian loh ya kalau kamu tidak mensyukuri akan menjadi azab nanti batu ini apa bisa jadi emas Allah maha bisa tapi kalau kamu mengkufuri akan jadi azab nanti bagi kamu Gak usah gitu Gimana? yang kedua hidup hidup yang wajar aja jangan jadi hidup itu yang sakti-saktian nih Bani Israel hidupnya pingin tidak wajar minta sakti-saktian umat-umat yang dulu minta macam-macam ayo keluarkan dari bumi nih makanan macam-macam ini masa saya makan itu kami lapar mana itu sampai diturunkan alman wassalwa oleh Allah kami haus, mana ini airnya? Ayo batu ini keluarkan air. Begitu Bani Israel macam-macam nuntutnya. sakti sakti ya. Loh, tidak ada yang tidak mampu Allah. Allah itu maha mampu, saudara. Cuma kalau kamu nuntut yang di luar normal, kemudian kamu masih tidak yakin kepada Tuhan kamu, masih tidak syukur kepada Tuhan kamu, berarti kamu berhak untuk diazab. Tadi wong normal. Karena itu jangan kamu itu nuntut macam-macam. Kepingin ngawang, kepingin nyelam, kepingin itu normal aja. Normal itu bisa lebih afdol daripada yang macam-macam. Karena itu Allah menyatakan yang paling keramat. Ini kalau bahasa sekarang ini yang paling keramat ya. Yang paling keramat itu bukan yang paling yang kalau dibacok tidak mempan. Buk, yang paling keramat itu bukan yang bedek-bedek bukan yang paling keramat yang paling takwa inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia yang paling keramat di sisi Allah itu yang paling takwa salatnya yang benar itu paling keramat baca Qur'annya yang istiqomah itu paling keramat jimat dong kantong ini jimat kalung jimat jidok jimat di mana ndi kopi jimat ciake mari ngono ndak baca Quran nyanyi-nyanyi dok yang paling keramat itu adalah yang paling tak takwa inna akramakum indallahi atqakum enggak usah model-model orang itu kamu bisa menjadi mulia di sisi Allah ketiga kritik itu bagus tapi jangan urusan agama dikritik bisa kufur jangan nyoba-nyoba dengan para nabi jangan nyoba-nyoba coba sih nabi beneran apa enggak wali beneran apa enggak agama ini bener apa enggak ya kita boleh untuk membahas itu dari ini siapa nyatakan boleh kalau urusan agama pasrah ini harus mendahulukan iman tutup akal kenapa akalnya kamu itu bukan untuk ngatur agama tapi akalnya kamu itu harus patuh terhadap aturan aga agama lah iya kenapa kita menghadap kepada Ka'bah kan kita orang Indonesia menghadap Borobudur aja Jangan akal. Urusan agama ini bukan akal. Kenapa kita kalau haji ke Mekah Al-Mukarramah? Ke Monas saja Jakarta, lebih murah misalnya. Urusan agama bukan diatur oleh akal kamu, tapi akal kamu harus mau diatur dengan agama kah? kamu. Ojo kayak cil. Apa cil itu? Jaringan iblis Ranatullah mendahulukan akal daripada aga, agama. Nih. Kemudian jika ada larangan Tuhan, jangan kamu entengkan sehingga kamu melanggar. Karena risikonya adab Allah akan turun. Adab Allah itu bisa spontan jadi adab itu bisa spontan yang ganteng itu dari elek iso lawang manusia bisa jadi pedes kok bisa jadi babi yang sehat marah-marah besok peret bisa setruk bisa lumpuh bisa Karena itu jangan kamu tadi itu meremehkan dalam pelanggaran kamu terhadap ajaran agama. Risiko adab Allah. Murka Allah. Hah? Kemudian para ambia, Allah. Para ambia ini, Pak, duduk sot-sotan, Pak. Dirinya tadi itu untuk memunculkan kejadian yang luar biasa mohon sama Tuhannya bukan dari tangannya bukan dari kehendaknya tapi itu adalah karena kebesaran Allah karena itu anda lihat Nabi Isa dituntut untuk begitu kepada umatnya dia harus banyak sholat dia menangis mohon kepada Allah sambil ketakutan bukan dia tidak dikasih oleh Tuhannya tapi begitulah harus memohon kepada Allah karena itu lecet dabek wong wali ojo jauh kalau cedek kepada orang soleh, ojo jauh dok, minta berkahnya. Jangan kamu, saya ini banyak utang, pingin wirid, langsung supaya saya bisa bayar utang. Lo mungkin dia akan doakan, cuma dia itu payah. Mungkin beberapa hari, beberapa malam dia tadi itu harus munajat sama Allah doakan kamu. melapor sih tidak enak doain. Dua utang baru lapor duwe duit tidak lapor belas lapor Beb, saya ini Alhamdulillah dapat rezeki satu miliar Kayo poin naik lo Seneng Saya apa saya ini punya hutang Tidak payu-payu tempat saya Dolan dewe Karena itu mereka sebetulnya orang yang diciptakan oleh Allah untuk memikirkan umat. Sehingga semua laporan akan diterima. Dan dia bukan cuek. Dia memberikan bimbingan, dia memberikan nasihat. Terus dia mohonkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Kita menangi beberapa orang begitu itu. Urusan opuai balik ke situ Hmm? Habib Abdul Ghadir bin Ahmad misalnya kita lihat semuanya lapor anak tidak rapi yo lapor yang Habib ada lagi yang bangkrut ya ke sana minta pekerjaan ya ke situ padahal dan di pabrik ya dia memang diciptakan untuk melayani umat iya terus cuma kan bayar kan bahaya ya itulah risikonya jadi wali karena itulah jadi wali sing genahon wali aku udah jadi wali wes macam macem tak Tuhan oke pur ambek aku leh tak kira no jadi wali kan begitu karena itu ketika ada satu orang dikenal seorang yang soleh seorang wali Allah. satu ah, akhirnya dia panggil anaknya coba itu di mana dia tinggalnya dia ternyata penjual gas penjual gas tapi wali jadi wong wali nggak duduk berarti nggak iser bandok ya kadang-kadang orang biasa penampilannya tapi wali penjual gas oh nak kau ke sana beli gas sekian liter misalnya anggap 5 liter setelah itu buan kemudian kamu nangis ada di situ kamu nangis kenapa? karena kamu nanti akan ditanyai kalau ditanya kenapa nangis kenapa? bilang nanti bapakku pasti marah karena aku telah menumpahkan ini gas kamu dengarkan apa yang diucapkan sama dia paham ya? Udah. Beli gas 5 liter misalnya. Setelah beli, dibuka ya dia. Setelah itu nangis. Loh, kenapa nangis? Ya apa nanti? Tong kosong ini. Nah kalau bapakku nanti tanya di mana gasnya? Duitnya tidak ada. Kemudian gasnya tidak ada. Gimana? jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Diisi lagi, nih. Jangan ditumpahkan lagi ya, diisi lagi. Bawa pulang. Setelah pulang, gimana? Ternyata diisi lagi, Pak. Ngelihat saya nangis, tidak boleh nangis. Supaya Bapak tidak marah, diisi lagi tadi ya. Oh, ini temenan tadi. Coba kalau sampean. Oh, edan gendeng ya mari ngono kontutano jauh maneng edan rasa no ini tempeling ngebih bapakmu nah anak wang wali dendem iku orang mereka tadi itu tidak punya perasaan dendam karena itu ojo dicoba-coba ganggu mereka itu dusuk dimusuhi sama Allah Subhanahu wa taala man ada man adali waliyan faqad adantuhu bil harb kata Allah Imam Ghazali pernah menceritakan ada satu murid ngetes guru tapi jadi tes aku ya tak ceritani tok sampean ngetes guru guru ngetes, ini tidak bagus sebetulnya yang ngetes guru ini Cuma ini menunjukkan bagaimana seorang itu kalau sudah dekat kepada Allah hatinya bersih. Di tes guru saya undang makan di rumah. Oh iya kapan? Besok. Rumahnya agak jauh. Guru ini miskin, tidak punya kendaraan, jalan. Menempuh padang pasir. Panas, berdebu, angin. Sampai di situ diketok, ternyata yang keluar budaknya, pelayannya katanya juragan gak jadi undangannya ya boleh ustadz ya no, no, gitu, oh gak jadi oh ya kirim salam ya boleh besok datang muridnya guru iya kemarin gak jadi tapi sekarang jadi bisa gak guru bisa gak berubah gurunya datang lagi sampai ada di rumah keluar gak jadi kata juragan Oh enggak jadi, oh iya kirim salam ya. Besok datang lagi muridnya, guru minta maaf ya kemarin enggak jadi, sekarang jadi gimana guru? Oh iya, enggak apa-apa. Datang lagi enggak jadi. Aku tak jambak murid ngono. Nggak jadi. Akhirnya Hari keempat nangis muridnya, cium tangan gurunya, guru minta maaf. Saya kurang ajar guru, saya ngetes. Betapa mulianya hati Anda nggak berubah, tetap senyum, tetap nggak nggak dendam, nggak pegel sama murid tadi itu. Loh, kenapa? Saya ngetes. Loh. Kata gurunya, "Kamu tahu nggak? Yang saya miliki enggak istimewa." Saya ini sama dengan binatang akhlaknya masih itu iya, Kamu tahu kucing atau ayam kalau kamu bohongi kir kir kir kir kir datang kemudian ternyata tidak ada ya tidak dendam kemudian kamu panggil lagi kir kir kir kir datang ya tidak dendam saya cuma seperti binatang masih iya, kata dia ya. berarti saya sampean ini kalah di binatang kalau begitu Allahu Akbar karena itu awas hati-hati mereka adalah orang-orang pilihan Allah jangan diganggu ambil berkahnya ojo dilapori sing ndak mintalah kepada Allah untuk dapat berkah orang-orang yang soleh supaya anda menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhir akhirat amin Allahumma